السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Syukur Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam majlis yang pernah kita hadiri di tahun yang lalu Semoga insya Allah Allah perkenankan insya Allah kita dipertemukan kembali di tahun yang akan datang Dalam majlis yang sama Dalam keadaan sehat walafiat bahir maupun batin Amin Allahumma amin kami tidak ingin di sini berceramah tapi ingin mengutip apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Allama Al-Habib Umar Al-Jailani ada di Pekalongan. Bagaimana keutamaan malam yang sangat mulia ini malam nisfu Sya'ban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yattali'u Allah azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyahin Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban maka Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua dua orang ini adalah yang sangat merugi karena di malam nisfu sya'ban dia tidak diampuni oleh Allah pertama adalah orang musyrik yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua al-musyahin orang yang mendendam kusumat orang yang menaruh dalam hatinya kebencian terhadap saudaranya muslim karena itu bagi kita yang beriman Alhamdulillah tinggal satu kita bereskan malam ini supaya kita meraih ampunan Allah bersihkan pada saat ini kebencian kepada orang muslim saudara orang yang pernah salah kepada kita kita maafkan Famili kita, kita sambung lagi. Jika kita pernah memutuskan silaturahim daripada mereka, maka di saat inilah kita akan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membenci kepada orang muslim. Kita sudah dipersaudarakan sama Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka bersaudara. Bersaudara itu tidak boleh saling membenci. Bersaudara tidak boleh saling mendengki. Bersaudara itu yang besar rahmat kepada yang kecil. Yang kecil hormat kepada yang besar. Itu namanya bersaudara. Yang kuat menolong yang lemah. Yang lemah mendoakan yang kuat yang kaya membantu yang fakir, yang fakir mendukung yang kaya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa faj'altu muharraman 'alaikum fala tadhalamu." Sesungguhnya aku kata Allah telah mengharamkan telah menghindarkan dari diriku untuk mendolimi kepada hambaku maka kamu wahai hambaku jangan saling mendolimi di antara kamu saatnya sekarang malam nisu syakban kita harus bermurah hati memaafkan kesalahan saudara kita falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum kan kesalahan orang Relakan kalau memang ada urusan di saat ini daripada kesalahan orang. Bukankah kamu juga berharap Allah akan mengampuni dosa kamu? Apalagi subhanallah sekarang nih luar biasa. Tepat malam Jum'ah saudara. Luar biasa nih. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah ada lima malam doa tidak ditolak oleh Allah dijamin diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang punya hajat yang punya muskilah yang punya utang yang ingin jodoh yang ingin macam-macam sekarang nih lima malam kata Nabi doa dijamin diijabahi oleh Allah pertama awalu lailatin min rajab malam bulan rajab Kedua, walailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam ini. Ketiga, walailatul Jum'ah, malam Jum'ah, malam ini. Keempat, walailatul fitri, malam Idul Fitri. Kelima, walailatun nahri, malam Idul Adha. Udah kita Malam Jumat, malam Nisu Syaban, kita berzikir lagi mulai maghrib sampai saat ini. Luar biasa. Kita menyebut nama Allah, kita membaca Al-Quranul Karim, kita berdoa tadi saudara. Kita berdoa pertama kita minta panjang umur usia kita, panjang umur sehat wal afiat. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Kita minta Berbatiga kita minta tidak perlu dengan manusia Hati hanya berharap kepada Allah dan tetap iman mati husnul khatimah Mudah-mudahan dia Dijabah ya Allah Amin Allahumma Luar biasa nah, Karena itu saatnya malam hari ini Benar-benar kita jaga Jangan sampai ada yang maksiat tingkatkan takwa dan taat maksimalkan mohon kepada Allah anak-anak kita kita doakan keluarga kita kita doakan family kita kita doakan kaum muslimin di Indonesia kita doakan mudah-mudahan insya Allah Indonesia dilindungi oleh Allah umat Islam dijayakan oleh Allah amin Allahumma amin kemudian Malam ini juga adalah malam hall insyaallah akan kita hadiri Al Habib Muhammad bin Tahir Al Haddad. Figur yang demikian ini adalah figur yang kita nantikan saudara. Inilah yang akan bisa membimbing kita untuk bisa selamat daripada kegelapan kebodohan dan insya Allah sampai kepada terangnya ilmu yang berderang, terang benderang ilmu ini adalah bukan mengajarkan kita untuk bermusuhan. Ilmu ini adalah bukan mengajarkan kita untuk cinta dunia dan ambisi. Ilmu ini adalah mengajarkan kita untuk mengikuti ajaran Allah dan ajaran Nabi. Ilmu ini adalah mengenalkan ketan tentang bahayanya dunia untuk kita zuhud darinya dan perlunya kita meningkatkan ibadah supaya kita beruntung masuk ke dalam surga. Itulah ilmu. Saudara. Tetapi sekarang ilmu itu kalau punya duit banyak, ilmu itu kalau mobilnya mewah, ilmu itu kalau rumahnya megah, saudara. Dan ini bahaya. Kalau sudah kecenderungan orang ilmu tadi itu hanya untuk duniawi, maka roh ilmu cahaya ilmu itu adalah tidak ada lagi saudara tidak ada lagi Nabi saw menggambarkan di akhir zaman Inna Allah la yantazil ilma min ibadih intizaan walakin bigabdil ulama Allah tuh kalau mencabut ilmu daripada manusia bukan serta merta seperti paku dicabut dengan tang begitu aja yang asalnya punya ilmu kemudian pagi bodoh semuanya nggak ngerti apa-apa bukan tetapi ilmu itu dicabut oleh Allah dengan dimatikan ulama-ulama yang saleh fa idza lam yabqa fihi amun an nasu ru'usan juhala kalau sudah nggak ada orang yang alim bener-beneran maka manusia akhirnya mengangkat pemimpin tokoh orang-orang yang bodoh Apakah bodoh itu nggak ngerti nahu? Apakah bodoh itu nggak bisa baca kitab? Bukan, saudara. Mereka ngerti itu semuanya, pandai itu semuanya. Tapi yang dicabut oleh Allah adalah ruhul ilim, nurul ilim, barakatul ilim, barakah ilmu, rohnya ilmu, cahayanya ilmu yang dicabut oleh Allah. Sehingga yang jadi tokoh bukan figur orang punya ilmu yang membuat hatinya takut kepada Allah, tetapi dia tampil seperti orang yang bodoh, saudara. Tahu nggak orang yang bodoh siapa? Orang yang bodoh itu adalah orang yang nggak ngamalkan ilmu. Ada tulisan di dinding nih. Awas, kabel listrik tegangan tinggi, bahaya. Kemudian ada anak kecil pegang. Matinya wajar apa nggak wajar? Wajar apa nggak wajar? Wajar anak kecil, nggak ngerti. Ada orang gila pegang. Matinya wajar apa nggak wajar? Wajar karena dia gila. Ada orang buta kepegang, mati. Wajar apa enggak? Wajar. Ada orang ngerti baca. Wah, awas. Listrik tegangan tinggi, bahaya. Oh, kalau dipegang bisa mati. Megang dia, mati. Wajar apa enggak wajar? Nggak wajar. Mana yang goblok? Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Keempat yang goblok. Kenapa? Yang ngerti dia melang, melanggar. Bisa baca kitab tapi ngelanggar. Ngerti ilmu agama tapi ngelanggar. Itulah orang yang bodoh. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ulama tuh hanya orang yang takut innama yakhshallaha min ibadihil ulama yang takut nih diantara hamba Allah baru ulama tapi kalau punya ilmu nggak takut kepada Allah bukan ulama tapi ngelama hati-hati al ilmu khusyah kulluh yu'raf bidaka ahluh kalau orang dulu itu yang disebut ahlul ilmi adalah ahlul khusyah. Orang yang takut kepada Allah. Orang yang khusyuk hatinya. Orang yang ahli giyamul Orang yang ahli baca Quran. Orang yang selalu berzikir kepada Allah. Itulah ahlul ilm. Tapi sekarang omongannya porno disebut ulama. Hidupnya hanya merokok, jalan berzikir, ulama. Yang ambisi, yang cinta dunia, ulama. La. Ulama ahlul khasyah. ma, inna kalau bergandeng dengan mazaidah ada ifadatul hasar. Hanya yang takut kepada Allah itu ulama. Figur yang demikian ini saudara yang kita butuhkan. Tokoh-tokoh kita harus ahlul khasyah. Tokoh-tokoh kita harus ahlul zuhud Mudah-mudahan Allah akan munculkan seperti Habib Muhammad bin Tahir lagi di halangan kita. Kita perlu saudara yang demikian ini. Karena bahaya kalau sudah hanya surah, hanya gambar saja bukan hakikoh, ini bahaya. Tahu nggak surah dan hakikoh? Hakikoh ada mangga hakikoh, mangga beneran berarti bisa dimakan manis. Ini Kalau mangga suruh fotonya mangga, gambarnya mangga. Kamu makan, ya bahaya. Lu gambar kok. Gambarnya mang mangga. Apel jeruk hakiko dimakan. Bagus, vitamin tuh. Tapi kalau apel plastik anggur plastik kamu makan, bahaya itu. Kalau hakikatul ulama, hakikat ulama, ulama beneran Habib Muhammad bin Tahir al-Haddad, Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib al-Attas, ini hakikatul ulama. Ini boleh kamu ikuti. Tapi kalau gambar saja nih, serban nih seperti gini. Kalau hanya gambar tapi hati bukan ulama. Mulut bukan ulama. Perbuatan akhlak bukan ulama. Ini gambar yang diambil nih. Kenapa? Kalau sudah yang demikian yang ahlul ilim dalam sebenarnya tidak ada ittakhadhan nasuru usan juhalan maka akan diangkat tokoh oleh oh manusia pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh yang bodoh bodoh karena tidak mengamalkan il ilmu. Kalau sudah demikian, faida su'ilun ilmin, kalau ditanyai tentang hukum agama, aftau bi ilmin. Dia fatwanya bukan dasar ilmu yang membuat dia takut kepada Allah, tapi diukur hawa nafsunya. Dia reka-reka, dia paksa sesuai hawa nafsunya. Fadallu wa adallu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Hati-hati. Hati-hati kalau sudah demikian. Karena itu siapapun yang tampil sekarang, dalam gambaran ulama cocokkan dengan mereka ahlullah, ahlul khasyah. Kalau enggak, udah jangan diambil, maka itu sesat dan menyesatkan. Bahaya nih. Orang yang berakal itu bukan orang yang pandai silat lidah, Saudara. Orang berakal itu adalah orang yang takut, orang yang taat, Allah orang yang patuh kepada Allah Subhanahu ibna Adam ati' rabbak fatusamma agilan wala ta'sihi fatusamma jahila. manusia yang taat sama Tuhan kamu Allah, maka kamu disebut orang berakal. Jangan kamu maksiat kepada Tuhan kamu, maka kamu disebut orang bodoh. Tahukah orang yang pintar itu apakah yang bisa menciptakan televisi tapi masuk neraka? Atau menciptakan pesawat tapi masuk neraka? Lah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan nanti yang masuk neraka profesor-profesor yang kafir itu orang-orang yang kafir itu dia akan menyatakan apa? Lau kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya kami ini mau mendengar ya patuh, oh sama ajakan Rasul mau memikir berakal pasti kami tidak masuk ke neraka Allah. Mereka mengakui kebodohannya. Kenapa? Karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati-hati di akhir zaman nih. Hati-hati. Mohon kepada Allah untuk supaya bisa mengikuti ulama beneran. Amin. Jangan kita mengikuti gambar-gambar atau penampilan dohir saja, tetapi ukur dengan khusyahnya kepada Allah, ukur dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dalam riwayat Abu Nuaim di kitab Ihya Ulumuddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "La tajlisu 'inda kulli 'alimin, bal ila 'alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin." Jangan kamu asal bergabung di majlisnya orang yang alim, yang pandai bicara aja. Tetapi bergabunglah, hadirlah, dengarkanlah, orang alim yang mengajarkan kamu keluar daripada lima sifat tercela untuk memiliki lima sifat terpuji. Paham ya? Jangan kamu asal ngambil ustad serta merta begitu aja. Tapi lihat, ini ustad ngajarkan untuk keluar dari lima sifat tercela memiliki sifat lima terpuji terpuji. Satu, minasyaki ilal yakin. Cari orang alim yang menguatkan kamu daripada keraguan terhadap agama menjadi orang yang yakin terhadap aga agama. Bukan yang udah yakin diragukan terhadap kebenaran agama. Ngaco jadinya. Paham ya? Jadi yang ragu Semakin mantep imannya. Bukan yang mukmin semakin ragu kebenaran ajaran agama. Ini bukan orang alim, syaiton nih. Syaiton bahaya nih. Karena itu cari orang alim yang benar-benar menjadikan kita orang yang bulat 100% ahlus sunnah wal jamaah. Adapun yang udah ngurangi kita ngurang, ngurangi kita untuk uh, ngeragukan kebenaran ahlu wal jamaah jauhi <laughs> jauhi saudara apalagi eh, apalagi ngajarkan kebencian hebat lagi yang diajarkan kebencian benci terhadap sahabat nabi ya nih orang yang punya kebencian terhadap orang muslim biasa aja di malam ini nggak diampuni oleh Allah apalagi benci kepada sahabat nabi benci kepada istrinya nabi benci kepada mulia, benci kepada orang-orang soleh, benci kepada turunan Rasulullah. Ya, Kalau udah demikian, tinggalkan. Ini bukan orang alim yang untuk kita hadiri majelisnya. Ini bukan orang alim yang untuk kita dengarkan omongannya. Cari orang alim yang mengeluarkan kamu dari syak keraguan menjadi orang yang betul yakin kesempurna imannya. Ini pertama. Yang kedua, minar ilal ikhlas. Cari orang alim yang mengeluarkan kita daripada sifat riak menjadi orang yang mukhlis, saudara. Dari sifat riak menjadi orang mukhlis. Kenapa? Ibadah nih, kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah kan? Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi ibadah nih syaratnya untuk diterima oleh Allah harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kenapa? Orang kalau enggak ikhlas, ibadah enggak sampai kepada Allah, salah alamat. Ada orang dari Tegal nih, kirim surat kepada saudaranya yang ada di Jakarta. Kepada saudaraku di Jakarta, saya kabarkan kami sehat walafiat di Tegal semuanya. Semoga Anda di Jakarta begitu pula keadaannya Selain itu kami kabarkan, wah isinya kepada saudaranya yang ada di Jakarta. Wassalam, masuk amplop, dikirimkan lewat pos, alamatnya alamat Surabaya. Sampai kemana itu surat? Surabaya. Isinya untuk Jakarta tapi alamatnya ke Surabaya. Sampai kemana? Surabaya. Isinya sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin Sholatku, ibadahku, semua hidupku, matiku untuk Allah semata Isinya sholatnya Iya kena berdua, iya kena sa'in Hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku mohon pertolongan Isinya sholatnya Tapi alamatnya pingin dipuji sama orang Sampai kemana? Enggak sampai kepada Allah Salah alamat karena itu cari guru yang ngajarkan kita ikhlas sehingga kita tidak berpura-pura pakai serban berpura-pura, pakai sarung berpura-pura, pakai peci berpura-pura, menghadiri majelis berpura-pura. Lah, cari guru yang ngajarkan kita ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, minar ragbati ila zuhdi Cari guru yang mengajarkan kita untuk keluar daripada penyakit cinta dunia ya, menjadi orang yang zuhud terhadap dun dunia. Ya, izhad fid dunya yuhibbuk Allah. Ketika kita zuhud daripada dunia, Allah akan cinta kepada kita. Enggak ada ceritanya orang cinta dunia ya menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Enggak. Siapapun yang cinta dunia itu dibenci oleh Allah. Siapa yang zuhud dari badannya itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dunia bahaya. Apa sih dunia ini? Laibun walahun Allah ceritakan dunia ini hanya permainan, permainan saudara. Tahu permainan nggak? Kenal anak kecil yang main monopoli. Ada kan? Wow, monopoli. Wah, dia merasa punya duit banyak. punya duit banyak. Stasiun dibeli hotel dibeli, semuanya dibeli. Tapi ketika udah gede baru paham, ya mainan, duitnya nggak laku mainan, stasiunnya juga mainan, hotelnya juga mainan. Begitu juga yang di dunia nih, wow rekeningnya sekian triliun, waduh mobilnya bagus, waduh rumahnya bagus. Kalau mati dia akan paham ya, duitnya nggak laku Ya rumahnya orang lain yang menempati Hartanya milik orang lain sekarang. Dia ditempatkan setengah meter kali dua meter. Muka tanah, belakang tanah, atas tanah, bawah tanah. Permainan. Karena itu jangan tertipu. Zuhud di dunia. Punya dunia jadikan amal soleh. Supaya berharga. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kenapa? Seperti anak kecil yang merasa kaya dengan mainan monopoli, tapi ternyata hanya mainan, saudara. Cari orang alim yang mengajarkan kita zuhud. Yang keempat, minal kibri ilat tawabu. Cari guru, orang yang alim yang mengajarkan kita keluar dari para penyakit sombong untuk menjadi orang tawadu. Ya Allah, Sombong, apanya mau disombongin? La yadkhulul jannatan kana fi mithqalu dzarratin min kibrin. Semenjak ada penyakit sombong dalam hati manusia, sekalipun seberat debu nggak masuk surga Allah. Dibenci oleh Tuhan tuh orang yang sombong. Mau sombong apa? Sombong dengan ilmu seberapa ilmunya? Tuh lihat Nabi yang diberikan ilmu yang begitu luar biasa, masih takut, nangis, bercucuran air mata istighfar setiap hari sekian kali banyaknya mau sombong dengan apa dengan tam ketampanan apanya tuh lihat Nabi Yusuf tuh lihat itu bagaimana Sayyidina Muhammad SAW yang tampan begitu tawadu mau, som mau, mau sombong dengan apa saudara dengan ibadahnya ibadah apa yang kita miliki Mau sombong dengan kekuatan-kekuatan apa yang kita miliki? Long manusia itu wakhuligal insanu dha'ifa. Kalau udah kena penyakit tabir hatta ahli kungfu nggak bisa apa-apa. Jurusnya semuanya melemah. Mau apa? Tawaduk kepada Allah. Cari guru yang ajarkan kita tawaduk, tawaduk takunkan najmila halina adirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la taku kaddukhani ya'lu binafsihi ala safahatil jahwi wa huwa wadi'u kalau kamu tawaduk kamu akan jadi seperti bintang mau ada di bawah tapi tempatnya di atas kalau Anda berdiri di atas sumur kelihatan bintang di bawah Anda tapi sebenarnya bintang itu bukan di bawah Anda tuh ada di atas sana wala taku kaddukhani jangan seperti asap Ya alubi binafsi yang selalu mengangkat dirinya. Pernah dapat asap tawaduk ke bawah. Langsung terlalu menampilkan dirinya ke atas. Wah, wadi'u nggak berharga, nggak bernilai. Sesek napas kalau tolong dapat ketemu sama asap. Berlian tuh ada di dalam tanah, tapi digali, dipamerkan untuk jadi anting-anting, jadi liunting. Permata tuh di dasar laut apa mutiara di dasar lautan, Saudara. Itu pun ditutup kerang, tapi orang menyelam, mengeluarkan semuanya. Wow, jadi berharga. Dicintai oleh masyarakat. Begitu loh orang Tawadu yang menutup diri, nggak pamer-pamer. Orang itu bisa dicintai bukan karena pamer, bukan karena foto yang ditebar di mana-mana, bukan. Orang itu dicintai, kata Habib Umar, Al-Jilani kemarin, alladzina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Orang yang beriman, iman bergandeng dengan amal soleh, bakal Allah akan jadikan dicintai oleh makhluknya. Nggak pakai dipamerkan Habib Muhammad bin Thohir dicintai masyarakat. Inilah bukti kecintaan Allah Subhanahu Tara cari guru yang tawa, yang ngajarkan kita tawadu. Jangan kita menampilkan diri. Pernah nggak berdiri di kali kelihatan yang kuning panjang tuh selalu tampil tuh. ya selalu lihat aku, kenali aku. Jijik, najis saudara. Itulah orang yang sombong. Pas, hati-hati. Cari orang yang tawadu. Ah, cari guru yang mengajarkan tawadu. Yang terakhir, minal adawati ilan nasihah cari guru orang alim yang mengajarkan kita keluar sifat permusuhan menjadi orang yang saling peduli. Jangan mau kamu diajari untuk musuh sesama muslim, apalagi untuk mendukung orang kafir. Jangan, saudara. Awas ganggu orang muslim itu bahaya. Kita jangan mau diadu domba. Siapa yang untung kalau umat Islam ini saling bermusuhan? Siapa yang untung? Untuk apa itu semuanya ngajari demikian itu? Seharusnya kita saling mendukung untuk kejayaan Islam. Bukan kita belengkerangan hanya sekedar untuk membela orang kafir. Apa-apaan nih? Karena itu, ayolah kita kembali lagi Udah, yang sudah berlalu berlalu. Walhamdulillah kembali kepada orang Islam. Mudah-mudahan insya Allah kekuatan dalam kita. Amin. Terakhir saya ingin nambahi dua menit aja. Saya mau ajak berpikir anda semuanya. Indonesia mayoritas umat Islam. Benar apa enggak? Indonesia adalah negara yang paling kuat umat Islamnya. Setuju apa enggak? Saya mau tanya, kebutuhan Anda setiap hari, setiap hari kira-kira untuk tiga kali makan berapa puluh ribu? dua puluh ribu? Lebih ya, anggap dua puluh ribu. Kalau setiap orang Islam ini kebutuhannya setiap hari 20 ribu kali 200 juta umat Islam yang ada di Indonesia berarti kita harus belanja dari harta kita berapa triliun? 4 triliun, saudara. Setiap hari berarti kita belanja daripada harta kita 4 tril triliun. Yang jujur aja, kalau beli teh kepada orang Islam atau kepada non-muslim. Gula, kopi, beras, sabun, rinsu. Beli itu semuanya kepada siapa? Ketika kita beli toko dari toko non-muslim, non-muslim, non-muslim, non-muslim, saya tidak mengajari kebencian, tidak. Tetapi saya ingin ngajak Anda berpikir secara rasional. Berarti setiap hari duitnya Anda paling dikit 4 triliun diambil sama non-muslim. Itu berjalan sekian puluh tahun, saudara. Akhirnya kita kehabisan duit karena duitnya sudah masuk kepada mereka. Kita perlu duit, jual sawah. Mereka yang punya duit, mereka yang beli sawahnya kita. Jual tambak, mereka yang beli tambaknya kita. Jual rumah, mereka yang beli rumahnya kita. Karena itu, ayo sekarang kita balik arah. Kita sekarang harus beli sesama muslim. Beli beras kepada orang Islam. Beli gula kepada orang Islam. Beli semen kepada orang Islam. Beli kayu kepada orang Islam. Orang Islam, orang Islam, orang Islam, orang Islam. Sehingga nanti ekonomi, kekuatan ekonomi ada di tangan umat Islam. Mereka butuh duit. Akhirnya tokonya dijual orang Islam yang bel beli. Tanahnya dijual orang Islam yang bel beli. Kita harus bisa kompak kita harus mayoritas umat Islam kekuatan ekonomi harus di tangan orang is orang Islam. Siap nggak? Siap nggak? Karena itu insya Allah ayo kita sekarang ribut rebut kembali kekuatan ekonomi harus di tangan kita. Kita jadikan toko-toko kecil umat Islam untuk masa depan lima tahun yang lagi lima tahun yang akan datang akan menjadi tokoh yang besar insya Allah. Restoran-restoran, warung-warung kecil umat Islam sebentar lagi akan jadi restoran yang gede. Kenapa? Karena umat Islam tidak membeli kecuali sesama mus. Paham ya? Kalau ada produk yang sudah produk islami, beli produk islami. Produk yang tidak islami. Sehingga kembali berputar keuangan kepada sesama mus, muslim. Sehingga insya Allah lima tahun yang akan datang, ekonomi dikuasai umat Islam. Mudah-mudahan insya Allah berkat Habib Muhammad bin Tahir semua kita dijadikan satu hatinya. Mudah-mudahan Allah cabut kebencian di antara kita. Mudah-mudahan insya Allah umat Islam di Indonesia dilindungi oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya nanti di hari kiamat dikumpulkan dalam kelompoknya Al Habib Muhammad bin Tahir yang dipimpin oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mudah-mudahan insyaallah semua keluarga Habib Muhammad bin Tahir diberi kekuatan oleh Allah bisa meneruskan ajaran daripada Habib Muhammad bin Tahir dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dijadikan orang beruntung dunia akhirat masuk bulan Ramadan semangat meningkatkan takwa dan taat kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.